punya cerita dengan judul Melawan Pagebluk Kromulio. Cerita ini dikirimkan oleh Satrio Wahono dari Ponorogo. Selamat malam pendengar jimat Istana FM Bojonegoro. Namaku Satrio Wahono asal dari Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Bisa dibilang aku adalah orang yang memiliki kepekaan dalam merasakan hal gaib. Atau istilah yang sering digunakan saat ini adalah indigo. Kemampuan yang kumiliki sudah kurasakan sejak aku berusia 6 tahun. Banyak yang bilang kemampuan ini diturunkan dari eyang kakungku. Saat aku masih kecil, seringkali aku merasa risih dan takut karena seringkali ditampakkan oleh wujud makhluk gaib yang menyeramkan. Mereka bisa muncul di mana saja dan bahkan di tempat yang sama sekali tidak kuduga. Seiring berjalannya waktu, aku dapat mengendalikan kemampuan yang kumiliki. Atas bimbingan Romo Kiai aku dapat memanfaatkan kelebihan ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. satu pengalaman mistik yang berkesan pernah kualami pada bulan November 2017 silam. Saat itu aku sedang singgah di sebuah kota yang ada di Jawa Timur. Di sana aku menginap di rumah seorang sahabat bernama Pak Derajat. Entah mengapa suasana malam itu terasa aneh bagiku. Termometer ruang menunjukkan angka 19 derajat Celcius pada pukul 10 malam. Harusnya dengan suhu yang demikian udara terasa dingin. Tapi aneh, suhu ruangan bahkan suhu luar ruangan menjadi sangat mengap dan panas. Angin semilir tidak menghibur sama sekali. Anjing piaraan Pak Derajat tuan rumah yang biasanya hanya menggonggongi orang lewat yang terlihat dari halaman rumah. Bisa melolong panjang dengan suara yang membuat bergidik ngeri. Padahal tidak ada orang lewat di jalanan itu. Hanya beberapa sosok hantu seperti kuntilanak dan sosok anak kecil terlihat sedang kejar-kejaran. Penasaran, itu sikap yang muncul di pikiranku. Segelas besar kopi dan sebungkus rokok sudah siap menemaniku menunggu hal yang sedikit dapat aku tafsirkan. Mungkin akan kedatangan santet, pikirku agak ngawur. Sarung aku buat menutupi kepala dan punggung dan satu lagi hal yang tidak kulupa. Udeng ikat kepala pemberian Romo Kiai beberapa tahun lalu. Udeng yang terkenal ampuh kata santri senior. terasa jam di semat pun hampir menunjukkan pukul setengah satu malam. Angin semilir menggoyangkan dahan pohon belimbing di ujung halaman. Entah apa yang waktu itu ada di dalam kepala, yang pasti membuang putung rokok yang masih separuh ke jalan depan rumah. Menaruh cangkir kopi yang airnya tinggal seperempat dan aku tersentak untuk berinsut bersembunyi di balik pintu rumah sambil mengintip kecil dari celah gorden jendela. Tidak lama kemudian, terdengar suara kemerincing seperti lonceng-lonceng kecil yang ada di kaki penari Remo. perlahan aku mendengar suara derap langkah seseorang. bisa merasakan itu bukan suara satu orang lewat, tapi banyak orang. Lolongan anjing semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba angin kencang berembus di sekitar tempatku berada. Samar aku melihat sosok bayangan besar yang semakin lama terlihat jelas. Gerombolan makhluk-makhluk bertanduk besar, mirip tanduk kerbau, tapi berliuk-liuk seperti bilah keris. Ada yang memiliki satu, dua, bahkan tiga tanduk. Berkulit hitam legam dan belang tidak beraturan. Yang membuat aku tidak suka. Ketika mereka yang terdepan memanggul keranda dari bambu ditutupi kain hitam polos. Tapi panggulan belakang dibiarkan terseret ke tanah. Menyapu jalanan. Mereka berhenti di puntung rokok dan segelas kopi tadi. Mungkin mereka sadar bahwa tidak lama ada manusia di situ, yaitu aku sendiri. Aku percaya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berdoa memagari diri dan mengumpulkan segenap nyali yang kumiliki. buka pintu. Assalamualaikum. Sapaku kepada mereka. Para makhluk menyeramkan itu menoleh. Secepat kilat mereka memandangiku dan kemudian saling tatap satu sama lain. Terlihat matanya merah dan ada yang polos putih. Dari dalam gerbang aku mendekat. Tapi hanya beberapa yang melangkah mundur. Sosok paling depan dengan tanduk tiga mungkin dia pemimpinnya. Sampai niki sopong. Tanya datar Makhluk raksasa bertanduk tiga itu mengeram. Boceng-boceng menungso jenangku kromolio Suaranya terdengar menggelegar dan menyeramkan. Aku berpikir sejenak. Setauku dalam dunia mistik Jawa nama Kromolio identik dengan pagebluk atau wabah yang membawa kematian bagi manusia. Aku berusaha tetap tenang dan bertanya kembali. Tapi perlu opo kok liwat kene? Bojeng, bojeng, bojeng. Oh, aku arjupuk nyawa. Nyawane Bojeng, bojeng, bojeng. kabeh wong sing urip sak pelai dhewe ora gelem tulung tinulung marang liyane karo seneng nindakno penggawean kang BEN KUTO bakal tak parani sosok itu menunjukkan ekspresi penuh amarah sampean ngerti yo nyowo sampean gak melok duwi aja sembarangan mateni wong masya wong iku uripe akeh nindakke pegawean kang ngono Aku berusaha menenangkan Kromoliyo. Bojeng, bojeng. Iki wis dadi tugasku kabeh wis ketentuane sing gawe urip. Aku mau nglakoni dharmaku. Atas perintah sapa? Bojeng, bojeng sapa segala kidul. Lorong senopatimu yo. Ya. Oleh sampean jupuk nyawane wong sing ala, tapi sak mangsane sampean jupuk nyawane wong laku utama, wong getih putih. Aku ndonga ning kuwasa. bakal lebur sampean kabeh. Tapi becik sampean kabeh ora otak utik desa iki. Nyingkira. Ngojeng, ngojeng. Dasare opo kowe ngusir aku, eh? Atas dasar aku khalifah sing tumitis ana alam padang. Atas dasar aku wakili Gusti ngrumat Dunyo. Atas dasar la haula wala quwata illa billah tak tundung sampean kabeh. Ngojeng, ngojeng, ngojeng. Kurang ajar. Menusuk kurang toto kue wanita aku. Yo, rasano. Kromolyo segera mengempaskan tinjunya ke arahku. Dengan sigap aku segera menghindar. Wojleng, wojleng, rupane kowe kuduk menungso sembarangan yo. Belahono, belaili, tendang ono manungso ini. Malio segera mengutus dua anak buahnya untuk mengeroyokku. Aku bersiap untuk meladeni serangan mereka. Dengan bekal amalan dari Romo Kiai, aku berhasil mendukan kedua tangan kanan Kromolio. Aku kunci tubuh mereka dengan ajian rantai besi, sehingga mereka kesulitan untuk bergerak. Kini tinggal aku berhadapan dengan Kromolio. Segera makhluk itu melesat ke arahku sambil mengayunkan senjata seperti gada. Aku tampak kualahan dengan gerakannya yang membabi buta. Di saat yang tepat, aku berhasil melesatkan tendangan ke wajahnya yang membuat makhluk itu terhuyung sempoyongan. Segera aku merapal doa dan menunjukkan keris pusaka warisan yang kagum. Dari tubuhku memancar cahaya yang menyelokkan mata Kromolio. Saat aku akan mengarahkan keris itu ketubuhnya sontak Promolio berteriak. Mojek, mojek, ampun, aku ngaku kalah. Aku segera menghentikan seranganku dan memasukkan keris pusaka ke dalam tubuh. Wes, saiki podo mingkir saka kutha iki. Promolio mengangguk. Serentak dia dan anak buahnya berbalik arah meninggalkanku. Loloingan anjing Pak Derajat semakin lama semakin sunyi. Keesokan harinya aku menemui salah satu tokoh masyarakat yang ada di kota itu. Aku memberikan saran kepada beliau agar sering menyelenggarakan kegiatan religi dan ruatan untuk menghindarkan masyarakat dari ancaman yang bersifat negatif. Sekaligus membenahi generasi muda yang saat ini tengah dilanda krisis moral dan tata krama. Insya Allah dengan doa dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menghindarkan diri dari balak dan bencana. Salam jimat salam misteri untuk semua. Au.